beraktivitas sehingga ya, kita dipertemukan di tempat ini barakallahu fikum tentu yang kita harapkan dari Allah tabaraka wa taala adalah keberkahan ya kebaikan dan tentunya jannahnya Allah subhanahu wa taala inilah tujuan kita hidup di dunia barakallahu fikum yaitu berlomba-lomba untuk memaksimalkan usaha perjuangan pengorbanan kita ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berubudiyah menghambakan diri kepada Allah tabaraka wa taala nah jangan sampai ada satu detik pun berusaha dari satu detik satu menit jangan sampai ada satu hal pun yang barakallahu fikum terluput dari amalan kebaikan baik dari lisan maupun anggota badan serta hati yang senantiasa ingat kepada Allah tabaraka wa taala kenapa karena barakallahu fikum bukankah cita-cita kita ingin mendapatkan kematian yang baik husnul khatimah menutup hidup dengan penutup yang baik maka jangan beri celah. Jangan beri celah barakallahu fikum bagi syaitan. Bagi syayatin minal ins wal jin dari kalangan manusia dan kalangan jin untuk masuk dalam celah-celah waktu senggang kita, waktu luang kita yang mana mereka bisa barakallahu fikum menyesatkan kita, melemahkan kita, mengendorkan keimanan kita dan melupakan cita-cita kita yaitu apa? mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, pertemuan yang seperti ini barakallahu fikum kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah, menambah iman, menambah iman barakallahu fikum karena keimanan tidak bisa kita dapatkan di pasar-pasar. Ya, keimanan tidak mampu kita niat, dia naikkan, kita tinggikan, kita mantapkan di pusat-pusat perbelanjaan, di warung-warung, enam di tempat-tempat pekerjaan kita mungkin. Tapi di tempat inilah di rumah Allah tabaraka wa taala iman itu ya bisa bertambah barakallahu fikum tatkala diperdengarkan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan diperdengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang tatkala mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, na'am menjadi lembut hatinya barakallahu fikum menjadi senang bahagia hatinya nah demikian pula tatkala diperdengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam menjadi ceria hidupnya menjadi bahagia hidupnya maka ini kenikmatan yang luar biasa dari Allah tabaraka wa taala sekali lagi ikhwani fiddin rahimakumullah carilah iman itu Carilah penambahan iman itu di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis ilmu barakallahu fikum. Oleh karena itu kami wasiatkan untuk diri kami diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian apabila ada ajakan hasungan untuk talabul ilmi maka jangan sekali-kali menjadi sebuah pilihan ya Mungkin hari ini capek bekerja, ah santai-santailah dulu di rumah. Taklim tak terus. Hati-hati, ada celah syaitan yang masuk dalam al-hawa, dalam hawa nafsumu yang mulai membisikkan, melemahkan keimananmu. Nah, berjuang, lawan. Ya, barakallahu fikum. Tentu bagi kita memang yang tidak memiliki keadaan yang darurat harus meninggalkan majelis ta'lim. Nah, Kenapa demikian? Kita sudah ketahui bersama barakallahu fikum. Tidak ada jalan yang mudah untuk menuju surganya Allah tabaraka wa taala melainkan dengan jalan talabul ilmi. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma" sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala kendaraan surga adalah ilmu ya kendaraan menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu bagaimana orang bisa menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta dia bahkan berjalan meraba-raba, tak tahu arah, buta akan ilmu. Nah, tapi seseorang yang barakallahu fikum ya, belajar agama Allah Subhanahu wa taala ibarat seorang yang bisa melihat, tahu arah mana jalan kebaikan, mana jalan kemungkaran. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fid din, rahimani rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah Taala. Hari ini Allah buka mata kita. Ya. Buka mata kita untuk mengenal sunnah, untuk mengenal sunnah barakallahu fikum. Agar apa? Agar dengan kendaraan sunnah itu di atas bimbingan Al-Quran, di atas bimbingan Nabi Alaihissalam bisa menghantarkan kita menuju surganya Allah Taala. Berapa banyak hari ini manusia di luar sana dalam keadaan buta, dalam keadaan buta barakallahu fikum mereka tidak tahu arah kemana harus melangkah. Tidak memiliki ilmu. Terkadang yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Ya. Maka sungguh orang yang cerdas akan terus menjaga penglihatan ini, eh, ilmu ini jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan penglihatan eh, ilmu basirah ya tapi justru dia seolah-olah ingin ya Allah cabut saja penglihatanku biarkan aku menjadi seperti orang buta yang tak tahu arah ya. mungkin lisannya tidak berucap tapi amalannya apa contohnya meninggalkan majelis ilmu meninggalkan berkumpul-kumpul bersama ahlul ilmi barakallahu fikum meninggalkan ta'awun 'alal birri wat taqwa ya Padahal Allah sudah beri dia penglihatan, tapi dia ingin dibutakan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, ini sebuah analogi, sebuah takribul afham, pendekatan pemahaman berkaitan tentang jalan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sudah mendapatkan kecintaan terhadap sunnah. Bagaikan diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka mampu menuju arah yang benar menuju jannahnya Allah tabaraka wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak diberikan kesenangan, kecintaan terhadap sunnah, mereka bagaikan orang yang buta yang tak tahu arah kemana jalan menuju surga. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, orang yang akias, orang yang cerdas pasti dia ingin terus bisa melihat. Ya. Nah, tidak mungkin dia mau seperti orang buta. Maka barakallahu fikum ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan penglihatan ilmu kepada kita. Naam sampai kematian menjemput kita barakallahu fikum dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Tapi, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Ya. Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah ketika dunia ada di dalam genggaman. Ya. Ketika dunia ada di dalam genggaman kita. yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sifatnya ujian. Karena ujian tidak mesti dalam hal perkara yang tidak kita sukai. Ya, dalam perkara musibah, bencana, rasa sakit, Nah, tidak mesti itu ujian. Ujian juga datang dari kenikmatan demi kenikmatan. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimahumullah, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan coba fokuskan pembahasan kita kepada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu kenikmatan dari sisi dunia. Bagaimana sikap kita? Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut, Maka ikhwani fi din rahimakumullah kami bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Qasas di ayat yang ke-77 kata Allah Tabaraka wa taala wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, ayat ini barakallahu fikum ya, Allah abadikan di dalam Al-Qur'an adalah ayat tentang nasihatnya kaum muslimin di zaman Musa. Ya. Nasihat kaum muslimin di zaman Nabi Musa kepada siapa? Kepada Qarun. Kepada Qarun yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dia berbagai macam kenikmatan khususnya kenikmatan duniawi kenikmatan harta yang begitu melimpah yang dimiliki oleh Qarun maka apa kata kaum muslimin ketika itu menasehati Qarun Allah abadikan dalam Al-Qur'an di ayat ini barakallahu fikum kata mereka wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wahai Qarun Carilah pada yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Ya, barakallahu fikum. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nasihat dari barakallahu fikum kaum muslimin di zaman Musa kepada Qarun. Siapa sosok Qarun ini barakallahu fikum? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menyebutkan barakallahu fikum Qarun bukan dari golongan raja, bukan. Raja ketika itu adalah Firaun. Mereka sezaman. Tapi Korun ada seorang pengusaha yang kaya raya. Ya, dia memiliki banyak harta. Barakallahu fikum. Naam. Saking banyaknya ikhwani fiddin rahimakumullah. Ya, setiap gudang perbendaharaan hartanya Korun itu satu kuncinya, gigi kuncinya itu giginya ya. Barakallahu fikum itu sebesar jari-jari telunjuk manusia ketika itu. Ya, barakallahu fikum. Itu gigi kuncinya. Dan kuncinya perbendaharaan hartanya korun itu harus dibawa oleh sekitar enam puluhan bigal Bigol keledai peranakan kuda yang kuat, yang kokoh. Ya, manusia tidak mampu membawanya saking beratnya. Barakallahu fikum. Dan Qarun barakallahu fikum selalu tampil parlente. Ya. Nah, dengan pakaian yang necis, yang bagus. Tapi barakallahu fikum di antara tanda kesombongannya yang menjadi syariat kita hari ini barakallahu fikum apa? Korun ketika memakai pakaian dia isbal. Ya, menjulurkan pakaiannya barakallahu fikum hingga menyeret tanah. Ini karena kesombongan. Karena kesombongannya yang memiliki banyak harta. Nah, sehingga dalam syariat kita larangan untuk apa? Untuk isbal harus menaikkan celana di atas mata kaki agar tidak sombong karena umat terdahulu seperti itulah keadaannya. Dinilai kesombongan patokannya barakallahu fikum tatkala dia menjulurkan pakaiannya hingga ke tanah barakallahu fikum seperti korun. Nah, Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah korun ini bukan orang jauh dari Musa alaihissalam. Korun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Al-Imam Al-Kathir menyebutkan. Ya. ayahnya bernama Yashub kakeknya Qais. Musa ayahnya bernama Imran, kakeknya Qais. Berarti sepupu. Ya, barakallahu fikum. Nah, artinya bukan orang jauh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan Musa sebagai seorang nabi dan rasul sebagai pelajaran buat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Qarun sebagai orang yang sombong lagi tidak bersyukur sebagai pelajaran juga buat kita Musa untuk kita teladani, Qarun untuk kita jauhi barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Naam. Inilah ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Qarun melalui nasihat lisan-lisan kaum muslimin ketika itu barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwani fid din rahimakumullah tatkala nasihat ini disampaikan kepada Korun, ya carilah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu untuk kebahagiaan akhiratmu maka apa apa jawab Korun? Allah abadikan di ayat yang berikutnya kata Korun, ya qala innama utituhu ala ilmin indi sesungguhnya aku diberi harta itu ya barakallahu fikum itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Ya. Kata Korun. Dengan sombongnya dia menjawab demikian. Padahal dia sedang dinasehati. Apa katanya? Tidaklah aku diberikan kekayaan. Itu semata-mata karena ilmuku. Karena usahaku. Karena skillku. Keahlianku. Sebagai seorang pengusaha. Ya. Seolah-olah dia ingin mengatakan. Kamu kalau mau kaya kerja usaha, jangan minta-minta terus. Seolah-olah seperti itu. Padahal kaum muslimin yang dulu mereka bukan meminta-minta, mereka menasihati korun agar memperhatikan saudara-saudaranya, kaumnya, keluarganya, tetangganya, minal fukara wa masyakin dari kalangan orang-orang fakir dan miskin. Perhatikanlah mereka. Tapi korun sedikit pun tidak mau mengeluarkan hartanya kepada orang lain. Justru harta tersebut dia timbun ya di gudang-gudang perbendaharaan hartanya barakallahu fikum pelit nah dia tidak mau menjadikan barakallahu fikum naam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya menjadi alat baginya untuk mendapatkan limpahan pahala yang besar di Allah tabaraka wa taala sehingga kita perlu ketahui ikhwani fiddin rahimakumullah ketahui ketahuilah bahwasannya kenapa Terkadang ada tetangga kita yang miskin. Barakallahu fikum. Rezekinya Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui kita. Bukan Allah tidak mampu langsung memberikan rizki kepada tetangga yang miskin ini, bukan tidak mampu. Allah Maha mampu. Ya. Memberikan rizki tetangga kita yang miskin tidak melalui kita, Allah mampu. Tapi justru Allah memilih kita Agar apa? Agar kita memanfaatkannya untuk apa? Untuk mencari kehidupan akhirat. Untuk mencari kenikmatan akhirat. Untuk mencari kebahagiaan akhirat. Bayangkan, kalau tetangga kita yang miskin itu, nah, dia disantuni, dia diberi makan, bukan lewat dari sisi kita. Berapa banyak pahala orang-orang yang lain yang tercurahkan melalui objeknya yaitu siapa? naam si fakir miskin tadi. Ya. Dan kita tidak mendapatkan itu. Ya. Bayangkan kalau seandainya kita bingung mau sedekah ini. Ya. Semuanya sudah ada orang yang menyantuni. Bayangkan. Harta terus bertumpuk terhadap kita, tapi kita bingung untuk mengeluarkannya. Barakallahu fikum. Dan kita tidak akan mendapatkan kesempatan barakallahu fikum. Naam untuk mendapatkan kenikmatan kehidupan akhirat barakallahu fikum. Nah, maka inilah hikmah tatkala kita diberi harta, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui harta kita barakallahu fikum, maka segera jangan lama-lama terlalu ditahan. Ya. Karena apabila kita menunda-nunda untuk melakukan kebaikan, maka segera akan dipotong waktu jeda itu oleh iblis dan bala tentaranya barakallahu fikum. Nah, ya. Ketika kita mendapatkan harta Masya Allah Anak dan istri kita sudah kita cukupi mereka Ada harta yang berlebih ya. Ketika pondok misalnya butuh tahun, Barakallahu Jangan ah nanti-nantilah Nanti dulu, lihat dulu orang lain Biar jalan dulu yang lain misalnya Barakallahu fikum Nah, hati-hati nanti-nanti itu justru akan menjadi bencana untukmu. Bisa jadi engkau tidak akan lagi dapat memberi, justru engkau akan mengeluarkan untuk perkara-perkara yang sia-sia, bahkan menjerumus, menjerumuskanmu ke dalam kebinasaan. Bisa jadi harta yang tadinya engkau akan keluarkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, justru akhirnya engkau keluarkan untuk bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah balik Allah rubah Allah bolak-balik hati kita para fikum maka tatkala terbesit semangat untuk bertahun maka segera wujudkan amalkan jangan tunda-tunda barakallahu fikum nah karena keutamaan yang sangat besar di sisi Allah tabaraka wa taala nah kemudian ikhwan fillah ada beberapa hadis yang menyebutkan berkaitan tentang nikmat apa saja sih yang bisa dimanfaatkan oleh seorang hamba ya, oleh seorang hamba barakallahu fikum yang nikmat ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita merasakan sering kita rasakan ini dan mungkin kita termasuk orang yang mendapatkan itu barakallahu fikum yang mana nikmat ini harus segera kita wujudkan ya kepada amalan saleh agar barakallahu fikum mendapatkan nikmat kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Baik. Yang pertama ikhwani fid rahimakumullah datang sebuah hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamati fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi mereka dalam naungannya di hari yang tidak ada naungan. Melainkan naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Nabi Ali salatu wasallam sedang ingin mem memberitakan akan ada suatu hari yang kita ini sangat-sangat butuh akan naungan Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang mampu lagi menaungi kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan hari itu adalah hari akhir, hari kebangkitan. Ya. Di antaranya fenomena-fenomena hari kebangkitan adalah tatkala kita di barakallahu fikum dikumpulkan di padang mahsyar menunggu hari peradilan yang matahari itu barakallahu fikum tidak jauh dari kepala kita. Nah, butuh naungan Allah tabaraka taala akan teriknya matahari tersebut akan panasnya matahari tersebut dan manusia pada hari itu ada yang keringatnya bercucuran sampai kepada mata kakinya sampai dengkulnya, sampai dadanya. Bahkan ada seorang hamba yang tenggelam dengan keringatnya wa billah. Maka orang-orang yang mendapatkan naungan Allah tabaraka wa taala akan Allah ingat orang ini dan Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan padanya barakallahu fikum. Dan naungan pada peristiwa-peristiwa yang lainnya pada hari kiamat barakallahu fikum tentu kita butuh naungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dehidrasi yang begitu mengerikan akibat keringat yang bercucuran yang begitu banyaknya barakallahu fikum kita butuh naungan Allah taala yang berikutnya yaitu apa? Yaitu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di haud di telaganya. Ya. Untuk apa? untuk meredakan dahaga tadi, dehidrasi tadi yang begitu mengerikan. Ya. Dan kita berkat naungan Allah taala kita pun bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kenikmatannya tidak mampu kita bayangkan dan kita gambarkan barakallahu fikum sehingga terobatilah ya dehidrasi yang kita rasakan tadi barakallahu fikum tatkala di padang mahsyar barakallahu fikum. Puas. Ya. Hilang dahaga. Ya. Dengan kita minum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Dan masih banyak perjalanan-perjalanan dalam kehidupan akhirat dan ini membuktikan ikhwani fiddin rahimakumullah bahwasanya begitu panjangnya kehidupan akhirat Begitu panjangnya sebelum menentukan nanti masuk dalam jannah atau ke anar. Dan mengalahkan kehidupan usia kita di dunia. Ya. Usia kita di dunia, keumuman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keumumannya 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih itu sedikit, bukan mayoritas, bukan. Nah, Bandingkan dengan kehidupan akhirat. Nah, yang orang-orang yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan hidup di akhirat itu seolah-olah sebentar saja. Seperti waktu siang sampai sore saja. Sebentar. Ataupun kehidupan dunia itu sebentar dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga kalau orang yang cerdas yang sudah mengetahui panjangnya proses perjalanan kehidupan akhirat, ingat kehidupan akhirat itu bukan dimulai dari hari, hari kebangkitan, bukan. Kehidupan akhirat itu dimulai dari alam barzakh. Alam kubur itu start pertama seorang hamba menempuh perjalanan yang panjang dalam perjalanan kehidupan akhirat. Di alam barzakh saja barakallahu fikum orang-orang yang sudah diperlihatkan jannah oleh Allah tabaraka wa taala dia ingin disegerakan kiamat dunia demikian sebaliknya orang-orang yang sudah diperlihatkan annar oleh Allah tabaraka wa taala dia ingin terus kalau bisa diberi waktu yang lama di alam barzakh jangan sampai masuk ke annar nelakanya Allah subhanahu wa taala nah oleh karena itu ikhwani fid din rahiman rahimakumullah tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya perjalanan kehidupan akhirat itu begitu panjang agar kita bersabar sebentar bersabar sebentar dalam kehidupan dunia ini dan memanfaatkan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mencari kehidupan bahagia di akhirat nanti untuk mencari keselamatan dalam perjalanan panjang kita menempuh kehidupan akhirat barakallahu fikum. Nah, Tayyib, kita kembali kepada hadis. Ada tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi nanti di hari kiamat barakallahu fikum. Dari tujuh golongan ini salah satunya kata Nabi alaihi salatu wasalam imamun adilun pemimpin yang adil. Maka kita jadikanlah ini sebagai kenikmatan dari Allah Tabaraka wa taala yaitu apa? Nikmat kekuasaan atau nikmat kepemimpinan. Barakallahu fikum. Seorang diberikan nikmat ini oleh Allah Tabaraka wa taala sebagai ujian apakah kekuasaan kepemimpinan yang dicurahkan kepadanya yang diberikan kepadanya dia manfaatkan untuk mencari kehidupan yang indah yang yang bahagia di akhirat atau justru dia barakallahu fikum naam tidak amanah dalam kepemimpinannya justru dia mencari kehidupan yang mengerikan di anar nerakanya Allah taala kita jangan langsung berpikir oh itu berarti maksudnya Ustadz itu orang pejabat presiden, gubernur, ya barakallahu fikum, bupati, wali kota, ya camat, lurah dan seterusnya. Seolah-olah itu bukan tertuju kepada kita. Ingat ikhwani rahimani din, rahimani rahimakumullah, kita adalah pemimpin juga. Minimalnya di dalam rumah tangga kita barakallahu fikum. Kita para suami, Allah berikan anugerah kepemimpinan, kekuasaan, di tengah-tengah keluarga kita barakallahu fikum. Maka hari ini ikhwani fiddin rahimakumullah Allah sedang menguji kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala yang dulu kita memohon kepada Allah ya Allah ya. Pertemukan aku dengan jodoh yang salehah ya Allah. Pertemukan aku dengan wanita yang salehah ya Allah. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan jodoh, agar mendapatkan keluarga, agar mendapatkan keturunan. Dan ketika diberi, maka ujian itu dimulai barakallahu fikum. Nah, seorang hamba diberikan kekuasaan, kepemimpinan dalam rumah tangganya barakallahu fikum. Nah, ini adalah nikmat yang besar di Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan memainkan perannya ketika itu. Apakah dia akan menjadi seorang imam yang, yang adil, pemimpin yang adil di tengah keluarganya atau dia sebaliknya menjadi pemimpin yang zalim terhadap orang-orang yang dikuasainya. Nah, contoh misal kita akan coba uraikan bagaimana gambaran keadilan di dalam rumah tangga. Contoh kita memiliki dua anak. Yang satu usianya 15 tahun. Yang satunya usianya 7 tahun misalnya. Bagaimana bersikap adil kepada mereka? Contoh dari sisi memberikan uang jajan. Apakah keadilan itu dinilai selalu sama rata? Maka jawabannya tentu tidak. Jangan sampai engkau menjadi seorang ayah memberikan uang jajan kepada anak yang tujuh tahun dan anak yang lima belas tahun itu sama contoh engkau berikan jajan lima ribu kepada anakmu yang tujuh tahun dan engkau berikan juga kepada anakmu yang lima belas tahun juga lima ribu sama dari sini engkau melakukan keboliman kepada anakmu yang paling besar yang lima belas tahun tadi kenapa kenapa karena usia yang seperti itu misalnya Nominal tentunya berbeda di setiap daerah. Ya. Misal nominal yang segitu tidak cukup. Bagi dia yang sudah besar, lambungnya sudah berbeda dengan anak yang kecil. Para kalafim kebutuhannya juga sudah berbeda dengan adiknya. Tapi engkau samakan uang jajannya, kebutuhannya dengan adiknya. Maka itu zalim. Ya. Jadi tolak ukur keadilan bukan sama rata, tidak mesti sama rata. Barakallahu fikum. Tapi harus barakallahu fikum dilihat keadaannya barakallahu fikum. Naam. Demikian pula ya, barakallahu fikum sebaliknya. Ya. Engkau memberikan jajan barakallahu fikum naam 15 ribu ataupun ke anak yang usia 15 tahun uang jajan yang besar misalnya 50 ribu dan engkau berikan pula kepada adiknya 50 ribu engkau berlaku zalim juga kepada barakallahu fikum ya yang besar demikian pula yang kecil yang besar seolah-olah disamain terus padahal itu adiknya si adik juga engkau beri uang jajan yang banyak seperti kakaknya sehingga dia bisa tabir, ya yeah berfoya-foya ataupun membuang-buang hartanya yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhannya, eh, tapi dia beli karena buangnya banyak. Ya, barakallahu fikum. Sehingga jadilah pemimpin yang adil di dalam rumah tangga kita barakallahu fikum karena dengan ini ya, menjadi seorang pemimpin yang adil kita bisa berkesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Inilah nikmat itu yang sedang diujikan kepada kita barakallahu fikum. Nah, seorang yang diberi kekuasaan ini tentu dia barakallahu fikum derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pun berbeda. Ya. Layaknya seorang pemimpin ya, yang tadinya dia hanya camat kemudian jadi bupati, berarti derajatnya bertambah. Derajatnya naik, pangkatnya naik. Demikian pula kita tatkala diberi istri, satu istri, derajat kita mulai yang tadinya tidak belum berkeluarga naik. Memiliki anak keturunan naik lagi derajat kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan naiknya derajat kita itu tentu akan berat pula ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berat pula ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, kalau hari ini ada di antara antum yang sudah berumah tangga begitu lama tapi belum dikaruniakan anak, maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keturunan kepadamu, justru kamu bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi barakallahu fikum engkau apa? Lupa kepada Allah, lupa akan nikmat Allah dan engkau berlaku zalim kepada anak-anakmu. Maka jangan marah kepada Allah tatkala belum diberikan keturunan. Jangan protes kepada Allah. Ya, jangan marah, ya Allah apa kurangku ya Allah? Kami sudah periksa ke dokter sama-sama saya sehat, istri saya sehat. Kenapa engkau belum berikan anak keturunan kepadaku? Apa salahku? Subhanallah. Barakallahu fikum. Nah, maka berprasangka baiklah kepada Allah tabaraka wa taala karena bisa jadi kalau Allah berikan keturunan kepadamu, engkau bisa kufur kepada Allah tabaraka wa taala. Engkau bisa meninggalkan Allah Subhanahu wa taala atau engkau terbebani. Barakallahu fikum dengan syariat yang engkau tidak mampu belum mampu untuk menghadapinya barakallahu fikum. Salah satunya apa? Kepemimpinan yang bertambah dari tadinya hanya barakallahu fikum memimpin memimpin kepada seorang istri, sekarang kau harus memimpin kepada dua orang anak atau tiga, empat dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fid din rahimani rahimakumullah inilah ya nikmat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita yaitu nikmat kepemimpinan, nikmat kekuasaan yang harus kita manfaatkan untuk mencari kebahagiaan kehidupan akhirat. Di antaranya berlakulah adil kepada orang yang kita pimpin. Dan seterusnya mungkin ada di antara antum seorang pemimpin perusahaan ya. Intinya antum memiliki karyawan, memiliki bawahan, maka jadilah sebagai seorang pemimpin yang adil barakallahu fikum untuk mencari kehidupan yang indah di akhirat barakallahu fikum. Naam. Kemudian yang kedua, Barakallahu fikum. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda at tajiru as saduqul amin atau at tajiru as saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Masya Allah. Nikmat yang kedua adalah barakallahu fikum seorang pedagang yang jujur lagi amanah maka nanti dia akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Masya Allah. Artinya apa? Tatkala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita barakallahu fikum nikmat perniagaan nikmat pekerjaan, nikmat maisha. Barakallahu fikum. Maka jadikan itu sebagai alat bagi kita untuk mendapatkan tempat yang terbaik di akhirat nanti barakallahu fikum. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sendiri sebutkan ya. Ini istilahnya seorang pedagang itu sangat besar kesempatannya bisa masuk dalam surga yang paling tinggi di surga tul firdaus al-a'la yang tertinggi kenapa karena Nabi alaihissalatu wasallam sebutkan barakallahu fikum seorang pedagang yang jujur lagi amanah dia akan bersama para nabi para nabi dalam surga yang tertinggi para siddiq orang-orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh para nabi terdahulu orang-orang yang jujur dari kalangan para sahabat-sahabatnya mereka juga di surga yang paling tinggi para syuhada mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas penuh dengan kejujuran tidak peduli konsekuensi daripada jihad yaitu rasa sakit dan kematian tapi barakallahu fikum mereka lakukan itu semua dan mereka Allah tempatkan di surga yang paling tinggi barakallahu fikum Lalu tiba-tiba Masya Allah Allah berikan kita menjadi seorang pendagang ya. Punya lahan perniagaan Artinya apa? Allah berikan kesempatan kita untuk bisa masuk dalam jannah yang paling tinggi Mungkin hari ini kita berat untuk masuk jannahnya Allah Taala dari pintu salat, dari pintu puasa, dari pintu jihad, tapi seorang pedagang barakallahu fikum, dia mampu melambung tinggi masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi apabila dia menjadi seorang pedagang yang jujur lagi amanah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan pada dia untuk tinggal di surganya Allah tabaraka wa taala barakallahu fikum yang paling tinggi bersama siapa Para nabi ikhwani fiddin rahimakumullah, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita sangat merindukan beliau alaihi salatu wassalam? Ya. Bukankah kita sangat merindukan beliau sallallahu alaihi wasallam? Saking rindunya kita kepada beliau, hari ini kita mempelajari hadis-hadis yang datang dari beliau. Kita menghafalnya, kita mempelajarinya, kita ingin merasakan bahwa seolah-olah beliau ada di sekitar kita. Dengan apa? Dengan adanya hadis-hadis Nabi SAW yang kita kuasai dan kita pelajari. Seolah-olah Nabi SAW ada di tengah-tengah kita. Barakallahu fikum tatkala seorang hamba mempelajari Al-Quran was Sunnah. Namun memang secara fisik kita belum pernah melihat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala ya sudah memberikan gambaran bagaimana ciri-ciri fisik Nabi alaihi salatu wasalam. Seperti dalam sebuah kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi kita menghayal tatkala digambarkan fisik Nabi seperti seperti ini seperti ini ter, menghayal yang jelas hayalan kita itu belum pasti membentuk wajah beliau barakallahu fikum nah sehingga kerinduan demi kerinduan itu muncul dari benak kita. Dan kesempatan untuk bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam sangatlah besar tatkala kita menjadi pedagang, tajir yang jujur dan amanah barakallahu fikum. Bayangkan ketika kita bertemu dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum sosok yang kita rindukan selama ini Ya. Barakallahu fikum. Apa yang kira-kira akan kita lakukan? Tatkala nanti bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin rasanya kita memeluk beliau sallallahu alaihi wasallam menciumi wajah beliau tubuh beliau semua yang ada pada diri beliau dan seolah-olah tidak mau kita melepaskan beliau sallallahu alaihi wasallam Bayangkan ikhwani fiddin rahimahumullah. Tatkala kita menjadi seorang pedagang yang jujur dan amanah, Allah masukkan kita ke dalam jannah yang paling tinggi bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka lah sebaik-baik teman untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. Bayangkan tatkala kita masuk ke jannah itu, mereka menyambut kita ahlan wa sahlan ya fulan bin fulan kita berpelukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datang Abu Bakar dari sebelah kanan Nabi alaihi salatu wasallam ya memanggil kita memanggil kita barakallahu fikum Nah, Abu Bakar yang dulu kita dengar ceritanya, kisahnya, heroiknya, Barakallahu fikum. Kita bertemu dengannya dan melihat sosok wajahnya. Barakallahu fikum. Naam. Datang lagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sang pembuka negeri-negeri. Naam. Beliau pun menyapa kita. Di Jannatul Firdausil Ala. Di surga Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi Bukankah kita penasaran ingin mengetahui wajah mereka, ketampanannya, kegagahannya yang kita dengar hari ini dalam sirah-sirah mereka? Maka jadilah pedagang yang jujur lagi amanah barakallahu fikum. Nah, kita jeda sejenak. Sudah masuk waktu Isya. Tafadhal al-muadzin yuadzin. Baik. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Tatkala nikmat perniagaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Dan alhamdulillah di antara kita insyaallah semua tidak ada yang menganggur. Ada saja pekerjaan yang bisa kita lakukan. Ya. Maka manfaatkan setiap usaha kita untuk mengais rezeki. Mencari rezeki sebagai jalan bagi kita untuk bisa masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Nah, bersama para nabi, bersama para siddiq, bersama para syuhada, bersama salihin Barakallahu fikum. Ingat, mungkin kita berat masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala dari pintu salat. Kenapa? Karena setiap salat susah untuk khusyuk. Mungkin berat kita masuk barakallahu fikum jannahnya Allah tabaraka wa taala dari pintu puasa. Karena terkadang kita tidak kuat menahan lapar dan dahaga selain di luar bulan Ramadan. Demikian pula barakallahu fikum. Naam, apalagi berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Baik jihad yang belum adanya kesempatan untuk jihad secara fisik atau kita belum memiliki kemampuan dalam berjihad dengan lisan dan tulisan. Barakallahu fikum. Naam. Maka salah satu yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kesempatan untuk bertempat masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi adalah menjadi seorang pedagang yang jujur barakallahu fikum lagi amanah kata Nabi mereka akan bersama para nabi para siddiq para syuhada sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah sangat boleh dan bagus apabila barakallahu fikum sosok-sosok para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain sebagai cita-cita kita untuk bisa bersama mereka seperti kita tanamkan aku ingin bersama mereka Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Mu'ad, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya dari para sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang mereka penghuni jannahnya Allah tabaraka wa taala. ada godaan-godaan dalam perniagaanmu, ada keuntungan yang sangat besar dari keuntungan dunia, tapi itu harus engkau lewati dengan cara yang haram, maka ingat. Ingat hadis ini sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pedagang yang jujur lagi amanah maka dia akan bersama para nabi, para siddiq, para syuhada. Tahan gerakanmu untuk berbuat yang haram. Tatkala engkau sedang menimbang sebuah timbangan, kau seorang penjual. Barakallahu fikum. Ya. Ada kurang sedikit saja kekurangan. Ingat, pedagang yang jujur lagi amanah akan bersama para sahabat Nabi, bahkan bersama Nabi. Jangan engkau melakukan kecurangan. Demikian pula tatkala ada tawaran demi tawaran yang itu harus bekerja sama dengan ribawi. Ingat, apabila engkau berniaga, berniagalah yang jujur karena engkau akan bersama para nabi dan para sahabat nabi ridwanullah alaihim ajmain. Jadikan ini motivasi agar engkau tertahan untuk melakukan kesalahan dan dosa, untuk melakukan kecurangan untuk melakukan pengkhianatan terhadap orang-orang yang barakallahu fikum menjadi pelangganmu atau konsumenmu barakallahu fikum. Nah, sekali lagi, ingat kisah-kisah mereka, sirah-sirah mereka semoga menjadi penguat bagi kita barakallahu fikum untuk bisa bersama mereka di surga Firdaus yang tertinggi barakallahu fikum. Nah, Kemudian ikhwan fiddin rahimahumullah, nikmat yang berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba dan apabila dia manfaatkan nikmat ini, nikmat duniawi ini dengan baik, dengan saleh, maka dia barakallahu fikum akan mendapatkan kebahagiaan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya di akhirat nanti eh, di jannahnya Allah tabaraka wa taala. Nikmat ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Bukhari dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu tatkala beliau sahabat Amr bin Al-As diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam Nabi memerintahkan sahabat Amr ya Amr aku utus engkau dengan sekelompok pasukan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkanmu dan memberikanmu ghanimah harta. Maka apa kata Amr bin Al-As? Ya, nah kalimat yang memang secara fitrah dia ingin mengungkapkan kejujurannya dalam berislam. Apa kata beliau radhiyallahu taala kata beliau, "Ya Rasulullah, saya berislam saya masuk ke dalam agama yang mulia ini bukan tujuan saya untuk mencari harta, bukan ya Rasulullah. Bukan saya untuk agar bisa mendapatkan ghanimah, agar bisa mendapatkan harta. Maka kata Nabi Ali salatu wasallam, "Ya Amr, ni'mal malu salih lil mar'i salih." Ya. Sebaik-baik harta yang dimiliki oleh hamba yang saleh Allah sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang saleh. Maksudnya bagaimana? Harta yang baik itu harta yang mampu menyelamatkan seorang untuk mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan hidup di akhirat nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala apabila harta itu dimiliki oleh orang yang saleh. Maka Nabi berdoa kepada Amr bin Al-As agar beliau dianugerahkan ghanimah, mendapatkan ghanimah dengan kemenangan dalam jihad karena beliau mengetahui Amr bin Al-As adalah hamba yang saleh agar nanti terus akan berkumpul dengan Nabi alaihi salatu wassalam di jannahnya Allah tabaraka wa taala. Nabi ingin mendukung sahabat Amr. Nabi tidak mau berpisah dengan sahabat Amr. Nabi sangat bahagia bersama sahabat Amr di dunia dan Nabi ingin sahabat Amr juga berkumpul dengan beliau di jannahnya Allah tabaraka wa taala sehingga Nabi mendoakan beliau agar harta yang beliau miliki agar harta itu agar beliau bisa memanfaatkan harta itu untuk masuk dalam jannahnya Allah tabaraka wa taala ya, jadi sahabat Amr Nabi mengenal dia seorang yang saleh maka Nabi ingin agar harta itu datang kepada Amr sehingga Amr memanfaatkannya untuk mengetuk pintu surganya Allah Tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Karena sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang saleh yang dia mampu memanfaatkannya untuk bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Tabaraka wa taala. Oleh karena itu ikhwan fid din, rahimani rahimakumullah, harta ada hari ini pada kita. Harta itu ada pada kita. Rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan ada di antara kita masing-masingnya. Maka jangan sampai harta itu justru yang menyesatkan kita, yang membinasakan kita, yang menghancurkan kita, yang tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk ke dalam syurganya Allah Tabaraka wa taala. Nah. Harta maknanya umum. Hari ini kita punya sepeda motor, itu harta kita. Kemana engkau manfaatkan harta itu? Hah? Kemana engkau manfaatkan harta itu? Apakah kau manfaatkan untuk talabul ilm? Untuk birul walidain? Ya. Untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya? atau barakallahu fikum engkau manfaatkan untuk menuju kemaksiatan, dosa, kelalaian. Barakallahu fikum. Siapa hari ini yang tidak memiliki smartphone? Itu harta dari Allah tabaraka wa taala. Menjadi ujian bagi kita. Apa yang kau manfaatkan dari handphone ini, smartphone ini barakallahu fikum? Ketaatankah atau kemaksiatankah? Barakallahu fikum. Nah, maka harta yang ada pada kita, baju kita, harta kita. Barakallahu fikum. Nah, perbendaharaan yang ada di rumah kita itu adalah bagian daripada harta kita. Jangan selalu memikir saya ini orang miskin Ustadz. Yang maksudnya harta itu orang-orang kaya, bukan hanya mereka. Barakallahu fikum. Apa yang ada pada kita hari ini di tangan kita yang kita gunakan itulah harta kita barakallahu fikum. Makalah maka manfaatkanlah harta itu untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat kelak barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi kata Allah Subhanahu wa taala carilah ya, pada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu itu kebahagiaan hidup di akhirat yaitu di surganya Allah tabaraka wa taala. Jangan lalai. Jangan lalai barakallahu fikum jangan seperti Qarun. Allah berikan harta kekuasaan. Dia memimpin beberapa banyak karyawan. Bahkan dia tidak mau menyantuninya. Dia memiliki berbagai macam perniagaan. Tapi ingin semua diraih olehnya dan ditimbun untuk kekayaan hartanya sendiri. Korun memiliki harta yang begitu banyak, begitu besar. Tapi tidak sedikit pun dia manfaatkan untuk berinfak di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah turunkan kepada Korun. Allah benamkan dia dan harta-hartanya. Ya, ke dalam perut bumi barakallahu fikum. Maka hari ini di Indonesia sering apabila menemukan harta dari bumi disebut apa? Harta karun. Ya. Maksudnya harta korun. Kalau memang Allah benamkan korun di perut bumi dengan harta-hartanya. Ya. Barakallahu fikum. Ya, sebagai bukti bahwasannya korun tidak memanfaatkan nikmat harta, nikmat kekuasaan, nikmat perniagaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk mencari kehidupan akhirat. Allah hancurkan dia, Allah binasakan dia barakallahu fikum dengan kesombongannya dan rasa tidak syukurnya terhadap pemberian Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu ikhwani fid din rahimani rahimakumullah Inilah sebagai pengingat untuk diri kami pribadi kepada dan juga kepada jamaah sekalian apabila dunia itu sudah ada di genggaman tangan kita artinya apa Di bawah, di dalam penguasaan kita di genggaman tangan kita maka alihkanlah dia ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala motor kita yang menguasai alihkan dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Handphone kita yang menguasai. Maka alihkan dia untuk meraih kehidupan akhirat di jalannya Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum dan harta-harta kita yang lainnya tentunya di bawah di dalam genggaman kita. Maka jadikan itu sebagai alat bagi kita untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik di surganya Allah tabaraka wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan menjadi sia-sia. Kita diangkat oleh Allah menjadi pemimpin rumah tangga, tapi kita menjadi pemimpin yang hancur, yang bangkrut. Barakallahu Apa di antara contoh pemimpin yang bangkrut? Dia menyalahi fitrah. Namanya seorang suami adalah pemimpin rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa Laki-laki itu eh suami itu pemimpin dari daripada istri-istrinya, wanita-wanitanya. Maka jangan sampai terbalik. Istrimu yang menjadi pemimpin, engkau menjadi rakyatnya. Ya, barakallahu Itu namanya pemimpin yang bangkrut. Yang tidak bisa memanfaatkan apa contohnya? Contohnya barakallahu fikum. Engkau tidak mampu mengendalikannya tatkala engkau ingin melakukan ketaatan kepada Allah, tapi engkau memilih tunduk kepadanya tatkala dia minta dunia padahal dia sudah men mendapatkan kecukupan darinya. Contoh jadwal taklim ini tapi dia mengatakan, "Bang, taklim terus sih." Jalan-jalan kenapa sekali-sekali? Para usaha jeling jalan-jalan. Barakallahu fikum. Engkau tidak mampu mengarahkan dia juga ikut bersama bersamamu serta untuk duduk di majelis ilmu. Tapi engkau enggih-enggih kalau orang Jawa. Ya, barakallahu fikum. Sami'na wa ata'na dengan perintah daripada istrimu. Oh iya ya. Ya dik, ya dik, yuk jalan-jalan aja. Ya. Barakallahu fikum. Tatkala engkau ingin berinfak, bertahun. Barakallahu fikum. Kemudian istri mengingat, "Bang, kan lagi nabung beli mobil." Kok tahun terus sih? Oh iya ya. Padahal ada pos-posnya masing-masing. Tertahan lagi kebijakanmu ingin memanfaatkan harta untuk mencari kebaikan akhirat. Ya. Secara tidak langsung, memang di hadapan manusia engkau seorang pemimpin. Siapa kepala keluarganya? Si Fulan bin Fulan. Tapi di dalam kerajaanmu, engkau justru menjadi rakyat daripada istrimu barakallahu fikum. Nah, maka ini pemimpin yang bangkrut. Pemimpin yang di hadapan Allah tabaraka wa tidak memiliki nilai karena dia tidak mampu mendirikan kepemimpinannya, kekuasaannya. Oleh karena itu kami ingatkan pula kepada para ummahat, para akhawat, barakallahu fikum, hendaklah ikut bersabar dalam menghadapi dunia ini. Tatkala suamimu menggenggam dunia itu, maka dungkunglah dia untuk mencari kehidupan akhirat. Karena ketahuilah, tatkala engkau menjadi istri yang salehah, tatkala engkau menjadi istri yang salehah, maka kesolehanmu akan mengalahkan bidadari-bidadari yang ingin menjadi pesaingmu nanti di jannahnya Allah tabaraka wa taala. Para bidadari-bidadari itu semua akan kalah dengan seorang wanita yang salihah. Tapi sebaliknya, tak kalah seorang istri selalu merasa tinggi diri di hadapan suaminya, memarahi suaminya, membentak-bentak suaminya. Banyak bidadari-bidadari yang cemburu, yang marah, yang tidak suka dengan perbuatan mubarakallahu fikum. Mereka gemes, tidak sabar, ingin menyelamatkan suamimu dari dekapanmu. Barakallahu fikum. Mereka tidak rela ya suamimu ya, menjadi bawahanmu barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu, ya barakallahu fikum apabila hari ini para lelaki selalu barakallahu fikum, naam, dimotivasi dengan ditunggu oleh bidadari di jannah, maka kamu jangan mau kalah. Jadilah wanita yang solehah, Engkau akan mampu mengalahkan mereka semua nanti di surganya Allah tabaraka wa taala. Naam engkau akan mengalahkan bidadari-bidadari itu dan suamimu tetap akan bertukuk lutut mencintai dirimu kembali nanti di syurganya Allah tabaraka taala jatuh cinta lagi kepada dirimu tatkala Allah Subhanahu wa taala pertemukan engkau kembali dengan suamimu dia akan memilih dirimu dibandingkan bidadari-bidadari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesolehanmu kesolehanmu mengalahkan para bidadari-bidadari tersebut barakallahu fikum. Nah. Jadi sekarang seolah-olah para akhwat, para umhat seperti tidak punya harapan. Ya sudahlah, suamiku jadi orang soleh di surga ya sudah sama bidadari-bidadari. Jangan bersedih. Engkau mampu mengalahkan mereka dengan kesolehanmu, dengan ketaatanmu kepada suamimu. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Maka ikhwani fid din, Rahimani rahimakumullahu jami'a. Inilah di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini dan insya Allah semuanya itu ada hari ini pada kita. Kepemimpinan, perniagaan dan harta itu hari ini kita miliki barakallahu fikum. Hari ini di dalam genggaman kita barakallahu fikum, maka manfaatkanlah itu semua untuk mencari kehidupan yang bahagia di akhirat kelak barakallahu fikum dan ingat Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi permintaan. Dengan setinggi-tinggi permintaan. Apa itu setinggi-tinggi permintaan? Sudah barang tentu ya Allah, masukkan aku dalam surga firdaus yang paling tinggi ya Allah. Yang mana nanti akan hidup berdampingan denganmu ya Allah. Bisa melihat wajahmu ya Allah. Bisa tinggal bersama nabimu, para nabi dan para rasul dan bersama Rasulullah ya Allah bersama para siddiq para syuhada para salihin ya Allah minta kepada Allah tabaraka wa taala Allah tidak pernah membatasi permintaan doa hambanya mintalah setinggi-tingginya kepada Allah tabaraka wa taala Allah subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doa-doa hambanya yang jujur meminta itu semua eh jujur tidak hanya dengan lisannya yang berdoa tapi dengan amalannya juga ikut melakukan ketaatan sebab-sebab dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang diminta itu walaupun pada hakikatnya kalaupun Allah Subhanahu wa taala seandainya Allah tabaraka wa taala hanya memberi emperan surganya saja kepada kita itu sudah nikmat luar biasa tapi ya masa kita minta emperan surganya Allah. Itu cita-cita yang begitu rendah untuk kehidupan akhirat. Minta kehidupan yang tinggi, minta surga yang paling tinggi insyaallah Subhanahu wa taala. Ingat sebagaimana motivasi yang kami sampaikan tadi itu juga motivasi untuk diri kami. Bukankah kita rindu untuk melihat wajahnya Rasul Alaihissalam? wassalam? Bukankah kita rindu ingin melihat Abu Bakar As-Siddiq? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Demikian pula para ummahat, bukankah kalian rindu melihat wajahnya Khadijah bintu Khuwailid? Bukankah kalian rindu melihat wajahnya Aisyah radhiyallahu taala anhuma? Bukankah kalian rindu untuk melihat Ummul Mukminin seluruhnya? dan sahabiah-sahabiah yang lainnya maka menjadilah wanita yang salehah demikian pula para aba jadilah seorang ayah yang saleh suami yang saleh barakallahu fikum agar Allah tabaraka wa taala menganugerahkan barakallahu fikum jannah yang kita cita-citakan itu barakallahu fikum jalannya hari ini sudah ada Tinggal kita mau menjalaninya ataukah tidak. Tentu takdir di sisi Allah tabaraka wa taala. Namun hikmah Allah merahasiakan takdir. Allah sudah kita semua sudah ada tempatnya ini. Allah sudah takdirkan kita jauh sebelum kita diciptakan ke dunia ini. Apakah kita menjadi penghuni surga ataukah kita menjadi penghuni neraka? sudah ditakdirkan oleh Allah tabaraka taala. Tapi Allah rahasiakan itu barakallahu fikum agar kita bersemangat untuk mencari takdir yang terbaik di sisi Allah tabaraka taala yaitu jannah. Kenapa? Karena Allah berikan kita modal fitrah, kebaikan, senang dengan perbuatan baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan cahaya sunnah. Pilihkan kita untuk mendapatkan cahaya sunnah, hidayah dan kita menempuhnya barakallahu fikum. Nah, tinggal kita menunggu takdir dari Allah tabaraka wa taala apakah kita termasuk penduduk surganya Allah tabaraka wa taala ataukah kita termasuk penghuni nerakanya Allah wa iyadzubillah. Lihatlah mereka yang orang-orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan menjadi penghuni jannah dan an-nar dalam keadaan mereka masih hidup. Apakah ketika mereka diberikan barakallahu fikum berita sebagai penghuni neraka? Barakallahu fikum bayangkan siapa contohnya? Contohnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib alias Abu Lahab. Allah kabarkan dia menjadi penghuni an-nar tatkala dia masih hidup. Salah satunya dengan surat Al-Lahab Tatkala Nabi SAW mengajaknya barakallahu fikum untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Tapi apa jawabannya? Ta'ban laka ya Muhammad, Alihada hadza jama'tana. Tatkala Nabi SAW mengajak penduduk kota Mekah ketika itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala khususnya keluarganya yang juga yang hadir di situ. Tapi tiba-tiba Abu Lahab ini datang dengan menunjuk Nabi alaihi salatu wasallam ta'ban laka ya Muhammad celaka engkau wahai Muhammad alihada jamatana. apakah untuk ini engkau kumpulkan kami eh maksudnya apa untuk omong kosong ini engkau kumpulkan kami maka tidak menunggu waktu yang lama tak kalah ketika itu Nabi SAW langsung jatuh semangatnya ketika itu orang-orang diam terdiam dan hendak akan mengikuti Nabi SAW untuk mentauhidkan Allah Taala, tapi dipotong pembicaraan itu oleh Abu Lahab. Yang memotong juga pamannya sendiri. Abu Lahab adalah pamannya sendiri yang kafir. Sehingga jatuh semangatnya jatuh mentalnya Nabi Alaihissalam ketika itu bahkan dia bersedih tapi Allah hibur dia dengan hukuman kepada orang yang menggertak yang menghardik beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah surat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Tabbat yada abi watab. Celaka kedua tangan Abu Lahab yang menunjuk Nabi alaihi salatu wasallam tersebut barakallahu fikum Ila akhir ayat Allah tetapkan dia dan istrinya sebagai penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu lihat keadaannya. Tatkala takdir itu Allah ceritakan, Allah sebutkan tatkala dia masih hidup. Bagaimana kondisinya? Ingin melakukan kebaikan sudah nggak bisa. Hidup segan, mati tak mau. Hidup segan, nggak bisa melakukan kebaikan lagi, nggak bisa melakukan ketaatan lagi. Sel selalu diarahkan untuk melakukan keharaman, selalu diarahkan untuk melakukan kejelekan, selalu diarahkan untuk melakukan kemaksiatan. Ya, barakallahu fikum. Nah, hidup segan, nggak bisa berbuat kebaikan, malas untuk hidup, mati pun tak mau, pasti sudah neraka sudah menunggunya. Bayangkan kalau kita diberitaku oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni nerakanya Allah tabaraka wa taala wa billah. Nah, pasti air mata ini terus mengalir kering karena rasa takutnya akan nerakanya Allah. Tapi hati ini tidak bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, mengerikan. Kemudian sebaliknya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan mereka menjadi penghuni surga dalam keadaan mereka masih hidup. Dalam keadaan mereka masih hidup. Sebagaimana Nabi SAW bersabda Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah. Rasul sebutkan namanya per individu menjadi penghuni surga. Apakah mereka langsung Alhamdulillah bebas syariat. Ya. Bebas untuk beramal, santai-santai. Ya. Main-main. Maksiat aja karena kita sudah pasti masuk surga. La. Justru makin mereka terbebani sebagai tanggung jawab mereka di hadapan Allah Tabaraka wa taala seorang penghuni jannah yang harus nantiasa menggambarkan ciri-ciri mereka kepada umat. Mereka berusaha untuk terus melakukan amal saleh. Mereka menangis, menangis haru tatkala Rasul alaihissalatu memfonis mereka sebagai penghuni surganya Allah tabaraka wa taala. Tapi tangisan itu naam juga dibumbui dengan semangat yang berapi-api untuk tetap istiqamah di atas Al-Quran was sunnah, di atas amalan saleh dan setia kepada Allah dan Rasulnya barakallahu fikum. Nah, mungkin beda halnya kalau kita ya, diberi diberi informasi oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum menjadi ahli jannah. Mungkin ya sebagai seperti seorang sufi hari ini yang padahal mereka tidak tahu takdirnya. Tapi apa? Mereka mengatakan saya sudah tingkatan ma'rifat gak perlu lagi syariat artinya apa berarti dia sudah dijamin masuk surga dengan kata lain dia merasa dirinya sudah mendapatkan jaminan masuk surga sehingga tidak perlu lagi beramal tidak perlu lagi beramal barakallahu fikum padahal mana dalilnya engkau dijamin masuk jannah oleh Allah tabaraka wa taala tidak ada ikhwani fid din rahimani rahimakumullah nah oleh karena itu, itulah hikmah di antara Allah rahasiakan takdir itu kepada kita agar kita tentunya mencari takdir yang terbaik kepada kita. Sehingga kita berusaha, berjuang, barakallahu fikum menjadi penghuni syurganya Allah tabaraka wa taala. Nah, oleh karena itu ikhwani fid din rahimakumullah inilah perkara yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini berkaitan tentang apabila dunia ada dalam genggaman kita maka manfaatkanlah untuk mencari kehidupan yang indah yang bahagia di akhirat kelak barakallahu fikum jangan justru barakallahu fikum dunia itu justru menggerogoti kita menyeret kita barakallahu fikum ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala dan kita sudah sebutkan di antara contohnya apa saja nikmat itu kekuasaan perniagaan dan harta maka jadikan itu sebagai alat bagi kita untuk menempati surganya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi yang dimana tatkala kita tinggal di sana kebahagiaan itu tak akan pernah berakhir kebahagiaan tidak pernah akan berganti dengan kesedihan kebahagiaan akan abadi selama-lamanya barakallahu fikum nah itulah yang kita harapkan Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk memperbaiki segala amalan ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita dalam Al-Qur'an was sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah mengumpulkan kita di dunia Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita nanti di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama para nabi, bersama para siddiq, bersama para syuhada, bersama para salihin.